Siapa yang jawab? Kenapa pada hari yang ke-40 Ka'ab bin Malik disuruh untuk menjauhi istrinya? Apa Hazim? Nah, itu sebagai alasannya. Ya, kalau itu sebagai tanda-tanda pembukaan boykot itu betul, tapi alasannya bukan itu. Hikmah dibalik perintah untuk menjauhi wanita itu apa? Apa Udar? Untuk apa? Kemarin sudah disebutkan dari kalamnya Alimah Mimul Ibn Qayyim. Supaya lebih apa? supaya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang per, yang paling pertama apa? Supaya lebih fokus dalam beribadah. Ini kok suaranya kayak nggak ada? Mana siapa di situ? Ada orangnya? Ada orangnya. <laughs> Ada orang. Ada orangnya ternyata. Jadi hikmah dibalik perintah untuk agar Ka'ab bin Malik menjauhi dan juga tiga orang menjauhi istrinya masing-masing adalah supaya mereka lebih bersemangat, lebih fokus dalam mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Dan juga agar harapan mereka kepada manusia benar-benar terputus tidak ada lagi yang diharapkan kecuali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di hari yang ke-40? Kenapa enggak dari awal? Kenapa, Lek? <laughs> Karena enggak akan mampu. Ya kalau seandainya dari awal diperintahkan untuk menjauhi istrinya, maka ini akan berat dan mungkin tidak mampu. Tapi ketika di hari yang ke-40, di saat jiwa mereka sudah lemah, secara mental juga sudah lemah, dari segala hal sudah lemah, maka sesuailah perintah untuk menjauhi wanita-wanita mereka di hari ke-40 tersebut. Agak mundur, jangan dekat-dekat. Kemudian apa yang dilakukan oleh istrinya Hilal ibnu Umayyah? Apa yang dilakukan oleh istrinya Hilal ibnu Umayyah? Apa, Mam? Meminta udur kepada Rasulullah. Kenapa? Air ditulis. Sudah salat sunnah atau belum? Kenapa minta udur? Minta udur. Tidak mampu apa? Karena Hilal ibnu Umayyah sudah tua renta, sudah nggak bisa lagi merawat dirinya sendiri, butuh kepada seorang yang merawatnya. Maka meminta keringanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kisahnya Ka'ab bin Malik dalam ujian yang terakhir, ujian yang paling berat. Kenapa ini ujian menjadi ujian yang paling berat? Karena selama ini di dalam masa hajar yang boleh diajak bicara hanyalah istri. Istrilah satu-satunya orang yang menemani dan mendampingi Ka'ab bin Malik di dalam menjalani duka beliau. Menjalani duka beliau. menjalani duga beliau. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi, maka lengkap sudah penderitaan ini. Dan dalam hadis ini ya ikhwan, pelajarannya adalah ta'awun alal birri wat taqwa di antara keluarga. Ini juga termasuk pelajaran bahwasanya mereka semua adalah orang-orang yang gotong royong di dalam albirri wat taqwa, saling mendukung. Dan nurutnya seorang istri. Istrinya Ka'ab bin Malik ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar dijauhi, nggak ada komen, nggak ada debat, nggak ada gugat kepada Rasulullah, kepada perintahnya Rasulullah. Ketika diperintahkan Kaab juga sana pulang ke keluargamu, juga nggak ada komen apa-apa. Ini menunjukkan istrinya Ka'ab adalah istri yang nurut. Dan ini kemarin sudah kita sebutkan itu adalah salah satu kriteria istri yang solihah, istri yang baik adalah istri yang nurut kepada suami. Dan ini merupakan ta'awun, saling bahu-membahu dan saling bantu-membantu sesama keluarga, sesama anggota keluarga dalam kebaikan. Jadi tidak ada kemudian nggak terima atau menggugat Berbeda dengan manusia, kebanyakan manusia di zaman sekarang. Terkadang yang terkena kasus, yang terkena skandal itu suaminya yang gak terima istrinya. Yang ngoceh istrinya. Yang sibuk, yang kesana kemari membuat fitnah adalah istrinya. Atau terkadang yang terkena kasus atau terkena masalah adalah istrinya yang sibuk suaminya. Atau kadang yang terkena masalah adalah anaknya yang sibuk nanti orang tuanya. Atau yang terkena masalah itu adalah orang tuanya yang sibuk nanti anaknya. Ini kalau manusia di zaman sekarang. Adapun di zaman para sahabat dahulu tahun Saling menyadari dan saling membantu dalam kebaikan. Ketika mereka tahu bahwasanya Ka'ab bin Malik mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk menjauhi istrinya, maka nggak ada yang komen, nggak ada yang debat, nggak ada yang gugat. Semuanya saling bantu membantu di dalam mewujudkan kebaikan karena mereka sadar apa yang Rasulullah perintahkan adalah murni maslahat. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalau seandainya anak kita ada masalah, maka kita juga harus membantunya untuk keluar dari masalah tersebut. Kalau istri kita terkena masalah dengan kawan-kawannya, dengan orang-orang di sekelilingnya, kita malah jangan menjadi api. Jadilah air yang malah memadamkan. Demikian juga dalam masalah keluarga. Jadilah ayah, jadilah suami, jadilah istri, jadilah ibu, jadilah keluarga yang baik. Yang saling mendukung dalam kebaikan. Jangan malah menjadi api fitnah jangan menjadi sebagai pembuka fitnah. Ini bagaimana keluarganya, kerabatnya Ka'ab bin Malik, mereka saling bahu membahu dan saling ridho dan saling rela di dalam keputusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana manusia di zaman sekarang. Terkena masalah anaknya, orang tuanya yang malah menjadi penyakit tidak menjadi sebab anaknya menjadi lebih baik yang terkena masalah istrinya malah dia nggak menjadi lebih baik. Demikian juga yang terkena masalah suaminya, sang istri bukannya menjadikan sang suami lebih baik, tapi malah mengompori dan juga menghasut dan lain sebagainya dari sikap-sikap yang tidak baik. Baik. Kita lanjutkan insya Allah. Maka selesai sudah ujiannya Ka'ab bin Malik. Tinggal hari pembukaan. Qala Ka'ab bin Malik qala Imam Muslim qala Ka'ab bin Malik bistu bidzalika asyra layalin. Maka setelah ada perintah untuk menjauhi istri, aku pun tinggal dengan itu selama 10 malam. Ini yang dalam enggak ada suaranya. Pak operatornya masih sholat. falabitu bidhalika asyra layalin. Maka aku pun tinggal dalam hal itu selama sepuluh malam. Tanpa adanya seorang yang menemani, tanpa adanya seorang istri yang mendampingi. Maka bisa jadi sepuluh malam ini lebih kelam daripada empat puluh malam sebelum-sebelumnya. Karena dalam sepuluh malam ini adalah sudah masa penghabisan dari seluruh tenaga yang dimiliki oleh Ka'ab, dari seluruh pikiran yang dimiliki oleh Ka'ab bin Malik. Ini adalah darah-darah penghabisan. Ini adalah tetes keringat terakhir 10 malam ini. Apalagi itu harus dilaluinya sendiri tanpa kehadiran orang yang dicintai, tanpa adanya pendamping yang menemani. Ia pun terombang-ambing di dalam sunyi. Fakamulalana khamsuna laylah. maka menjadi sempurnalah 50 malam. Min hina nuhya'an kalamina. Hina di sini mabni. Karena dia mudhaf kepada jumlah. Demikian yang dijelaskan oleh para syurrah. Min hina dari semenjak dilarang kaum muslimin dari mengajak bicara kami. Sengiro man. Min hina nuhiya an kalamina. Qala thumma sallaitu al fajri saba'a khamsina lailah. Ala dhahri baitin min buyutina. Dengarkan kisahnya Ka'ab bin Malik. Kemudian aku salat yaitu salat subuh pada pagi yang ke-50 di hari yang ke-50 Aku sholat subuh di atas rumah, sholat di atap. Ala dhahri baitin min buyutina. Jadi kalau rumahnya orang Arab itu nggak ada genteng. Tapi semuanya adalah sifatnya bentuknya itu apa? Seperti dak-dakan, seperti cor-coran tapi pakai tanah. Di atasnya itu bisa dipakai untuk beraktivitas. Maka aku sholat sholat subuh pada pagi yang ke-50 di atas rumah dari rumah-rumah kami. Ini kebetulan pas hari yang ke-50 KB bin Malik gak ke masjid. Biasanya kan ke masjid. Ini kebetulan gak ke masjid. Kata sebagian ulama mungkin ada uzur. Atau bisa jadi mungkin pas benar-benar sudah saking suntuknya ya ikhwan. Demikian juga ada ilah yang lain karena jauh. Terpisah oleh bukit. Sebagaimana akan datang yaitu salak. Dan juga ini mengandung hikmah. Ka'ab bin Malik pada hari yang ke-50 tidak ke masjid. Ini ada hikmahnya sehingga akhirnya nanti beliau di rumah dan diberitahu oleh kawan-kawannya. Kalau seandainya ke masjid, nggak ada syahdunya, nggak ada harunya, paham? Jadi karena Ka'ab bin Malik nggak ke masjid inilah akan terjadi kisah-kisah yang mengharukan dari beberapa sahabatnya. Fabaina ana jalisun alal halil dzakarallahu azza wa jalla minna. Maka tatkala saya sedang duduk di atas keadaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an rahubat. Jadi pas hari yang ke-50 itu kebetulan nggak ke masjid. Dan itu adalah hari yang atau saat-saat yang paling menyedihkan, saat-saat yang paling berat bagi Ka'ab bin Malik. Bayangkan sudah berjalan 50 hari. 10 hari tanpa istri, tanpa orang yang menemani, harus ia sangka sendirian. Maka di saat saya berada dan saat saya diselimuti perasaan sedih, tenggelam di dalam kesedihan pada keadaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. ini luas. Ini ya ikhwan, ini lebih sedih daripada di awal kali. Siapa yang bisa, siapa yang jeli? Dari awal hajar bumi itu cuma tanakar menjadi asing. Kalau ini sudah nggak asing lagi, bumi menyempit. Jadi dokat alaiyal ardu ini sudah lebih menyedihkan lagi, lebih menyakitkan daripada sekedar di awal hajar. Kalau di awal hajar cuma tanakar, cuma menjadi asing, berubah. Ini belum seberapa. Tapi di hari yang ke-50 setelah duka yang begitu lama berkepanjangan tanpa diketahui kapan datangnya penghujung bumi menjadi terasa sempit padahal bumi ini luas bahkan bukan hanya bumi saja jiwa saya terasa sempit sampai jiwanya sendiri terasa sempit sudah benar-benar habis Jiwanya Ka'ab bin Malik tak lagi menyisakan harapan kecuali hanya tinggal sedikit saja. Kecuali hanya setetes harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadaqat alayyal ardu bima rahubat. Bumi ini terasa sempit padahal ia luas. Bima rahubat. Rahubat itu artinya luas. Jadi bumi terasa sempit padahal bumi itu luas. Bayangkan, ini kayak apa sudah sedihnya. Hidup kayak sudah nggak menerima lagi bumi kayak sudah ada sudah nggak ada lagi yang menerimanya. Itu adalah ini adalah ungkapan kesedihan yang sangat mendalam. Yaitu ketika bumi sudah nggak lagi menerima. Kalau orang miskin, orang fakir, mereka senandung puisinya masih enak. Aku masih dinaungi oleh langit dan bumi-bumi masih menerimaku. Ini masih enak. Padahal itu adalah kesedihan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Senandung puisi mereka itu gitu. Aku hanya tidur. Beratapkan langit dan beralaskan bumi. Enak, masih diterima sama langit sama bumi. Ini sudah enggak gitu lagi, ini sudah. Ini sudah jauh lebih melampaui kesedihan itu. Bumi sudah terasa sempit. Tak ada lagi, seakan tak ada lagi. Belahannya yang menerima. Ke sana kok sempit, ke sini kayaknya enggak diterima bumi. Kemana-mana kayaknya sempit. Makanya Kak Abid Malik dolok di Umawai. Dia sudah berada di rumah saja karena sudah saking sempitnya jiwanya. Jadi wallah alam beliau pada kali yang ke-50 pada pagi yang ke-50 ini enggak ke masjid karena bumi sudah benar-benar terasa amat sempit. Sudah enggak ada lagi pijakan yang sudi untuk menerimanya. Maka di saat keadaan seperti itu pada detik-detik kesedihan yang memuncak. Sami'tu sauta sarihin au ala sal'in. Tiba-tiba aku mendengar sebuah teriakan seorang yang berteriak, suara seorang yang berteriak, yang mendaki ala salin di atas gunung Sala. Sala adalah bukit antara masjidnya Nabi dengan rumahnya Ka'ab bin Malik. Jadi terpisah dan tersekat oleh sebuah gunung, sebuah bukit. Karena itu sebagian ulama mengatakan Ka'ab bin Malik boleh di sini enggak datang ke masjid karena makdur, karena rumahnya jauh. Zaman dulu nggak ada motor, nggak ada lampu penerangan, nggak ada senter. Kalau mau penerangan ya pakai api, pakai obor. Lagian jauh dan terpisah dengan bukit. Meski demikian para sahabat masih datang ke masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk masjid yang terbaik. Jadi lagi suntuk-suntuknya sendirian di atap rumah. Bayangkan ini bahaya loh, di atap loh. Orang kalau lagi sedih, kalau di atas bangunan ini bahaya. Kenapa? Syaitan bisa-bisa membisikkan, ayo nang cicir ayo. Nang melangkah saja. Biar sekalian ngajak untuk bunuh diri. Jadi bahaya. Kalau orang sedih, orang lagi stres, orang lagi bingung, itu jangan ditaruh di atas. Jangan boleh nan, jangan jangan boleh naik ke bangunan tinggi. Bahaya. Bisa-bisa dia turunnya nggak lewat nggak lewat tangga milih turun in, instan karena lagi bingung, lagi galau. Orang yang lagi galau pantang untuk megang-megang pisau atau megang-megang hal-hal yang berbahaya yang lain, bahaya. Karena bisa-bisa syaitan membisikkan sesuatu yang buruk kepada diri yang. Nah ini Ka'ab bin Malik lagi galau-galaunya, lagi sedih-sedihnya. Berada di atas rumah, berada di atas atap. Dalam rumah sudah sangat sempit, sudah sangat sumpek, maka memilih untuk di atas, di atap rumah. Tiba-tiba mendengar suara seorang yang menggelegar di atas gunung. ya Yaqulu bi'a'la sautihi, ia berkata, ia berteriak dengan sekeras-keras suaranya, yang paling keras dari suaranya. Dengan suaranya yang paling tinggi, ya Ka'ab bin Malik abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. jadi jauh, dari kejauhan dengar. Kamu bayangkan kamu di atas sendirian, lagi sedih, lagi menangis, lagi tertegun. Kemudian mendengar suara yang memberimu kabar gembira, ya Ka'bah bin Malik, abshir wahai Ka'bah bin Malik, bergembiralah. Belum sempat tahu apa beritanya, Ka'bah langsung fahoror tu sajida. Cuma cuma dengar abshir, bergembiralah tok langsung. Saya tersungkur untuk sujud. Fakhoror tu, aku sungkurkan diri ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sujud syukur. Dan ini sudah menjadi adatnya para sahabat ketika mereka mendapatkan nikmat yang sangat besar mereka sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Hilal Ibnu Umayyah sujud syukur sampai nggak bisa bangun karena sudah saking lemahnya badannya. Kata orang yang memberi kabarnya, "Uh, ini mati, jangan-jangan ini mati ini. Kok gak bangun-bangun sujud syukur?" Ini Hilal Ibnu Umayyah. Kata orang yang memberi kabar gembira kepada Hilal ibnu Umayyah karena saking lemahnya Hilal ibnu Umayyah sampai sujud sampai gak bangun-bangun. Maren iki mati iki, gak bisa bangun maneh. Itu kata orang yang memberitahu. Fakhorar tu sajida, maka aku pun tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu an qad dan aku tahu, aku yakin an di sini mukhaffafah minas lakila. annahu bahwasannya telah datang pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Farajun jangan dibaca farjun. Karena artinya jauh berbeda. Kalau faraj artinya pembukaan. Wa aradu an dan saya tahu bahwasannya telah datang pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini loh ya ikhwan. bahwasannya pembukaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala datangnya itu di detik-detik terakhir di ujung kemampuan seorang hamba. Maka jangan pernah putus asa sesulit apapun, seberat apapun musibah yang mendera dan menghujam ke dalam hidupmu. Jangan pernah untuk berhenti dan berputus asa dan berpatah arang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Pasti akan datang walaupun itu di detik-detik yang terakhir, di ujung, di penghujung kemampuan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha." Jadi memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala pembukaan itu datangnya di paling ujung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in kanu min qabli ayyunazzala alaihim min qabli ila mublisin." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa ladzi yunazzilul ghaiza mim ba'di ma qanatu. Setelah manusia itu hampir putus asa. Maka ini sebagai dalil bahwasanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu datangnya di detik-detik yang paling akhir di penghujung kemampuan seorang hamba. Maka jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Allah dan jangan pernah berikan ruang untuk putus asa. Apalagi berpatah arang dari harapan Allah Subhanahu wa taala, "Innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun." Maka enggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sesulit apapun, seberat apapun ketahuilah bahwasanya akan datang pertolongan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita harus yakin di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan ini apa hikmahnya ya ikhwan? Ini adalah untuk benar-benar menarik, mengerahkan agar hamba benar-benar mengerahkan seluruh jerih payahnya. Jadi ibaratnya motor itu digas sampai hampir menyentuh limit loh. RPM yang paling tinggi sampai nah segitulah berarti kemampuanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji seorang hamba ini untuk supaya mesinnya itu benar-benar berkitir di putaran yang paling kencang supaya maksimal usahanya seorang hamba karena seorang hamba itu kalau belum terdesak usahanya belum maksimal. ya apa enggak? Kalau kamu belum terdesak, kalau kamu belum terkena darurat, usahamu belum maksimal. Tapi kalau seorang hamba sudah perhatikan anak-anak. Bentar. Jangan nempel. Tapi kalau seorang hamba sudah berada dalam posisi darurat terdesak, maka usahanya akan maksimal. Seperti orang kalau ditenggelamkan terus ditali, semuanya pasti akan dikerahkan sebisa mungkin. Tapi kalau nggak ada seperti itu ya nggak bisa. Belum tertuntut. Seorang anak bayi nggak akan bisa berjalan kalau dia selamanya digendong. Kapan dia bisa berlatih berjalan? Ketika ada tuntutan. Itu ya ikhwan. Maka ini salah satu hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Hukum Ka'ab bin Malik selama 50 hari untuk mengetahui batas terakhir dari kemampuan seorang hamba. Dan Allah ini sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya ketika hampir menyentuh limit. Apa itu limit? Limit itu batasan. Ketika hampir menyentuh batasan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan buka. Karena namanya ujian. Namanya saja ujian. Maka ketika hampir menyentuh titik terakhir dan batasan, Allah Subhanahu wa taala akan buka ujian tersebut. Maka jangan pernah berhenti untuk berharap wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila ujian itu masih berlanjut, itu berarti tenagamu, kemampuanmu masih ada. Maka jalani terus. Jangan menyerah. Ketika ujian itu masih ada, berarti tenagamu dan kemampuanmu masih ada maksimalkanlah. Buatlah ia sampai kitiran terakhir. Terkencang dan terkuat dari yang kamu miliki. Jadi Ka'ab bin Malik ini ya ikhwan pada 10 hari dan itu sudah di ujung dan di sisa-sisa tenaganya. Pada titik terakhir dari yang ia miliki datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bitaubatillahi alaina. Maka pada hari itu, pada subuh itu, pada sholat subuh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adana memberitahu mengumumkan. Adana maknanya mengumumkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada manusia bahwasanya Allah telah mengampuni kami tiga orang yang dihajar sampai 50 hari pada hari yang ke 50 Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengumumkan taubatnya Allah Subhanahu Wa Taala atas kami. Hina sholat sholat al fajr. Tatkala beliau sholat sholat subuh. Sebenarnya wahyu turunnya di pertengahan malam. Di hampir sepertiga malam yang terakhir. Pada saat itu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berada di rumah istrinya Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah adalah termasuk orang yang paling peduli dengan jadi istrinya Rasulullah itu sampai peduli, sampai kasihan. Benar-benar prihatin, benar-benar iba dengan keadaannya Ka'ab bin Malik. Pada malam itu Rasulullah SAW alaihi wasallam berada di rumahnya Ummu Salamah. Maka sebelum subuh Rasulullah bilang ke Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, qatiba tiba ala kab, sungguh telah ditaubati, sungguh telah dimaafkan, sungguh, sungguh telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas Ka'ab." Maka Ummu Salamah pada malam itu juga mau memberitahu kepada manusia. Tak beritahu ya Rasulullah manusia ya. Kata Rasulullah, kalau kamu beritahu sekarang manusia nanti nggak bisa tidur, rame. Padahal masih masih malam, masih gelap. Kalau kamu beritahu sekarang, nanti manusia kamu akan sibuk sebelum sholat subuh. Nanti saja pas sama sholat biar tak beritahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Hina sholat sholat al fajr fatah nasu maka manusia pun segera berhamburan mereka segera bangkit untuk memberi kabar gembira kepada kami. Jadi kan Ka'ab bin Malik ke masjid. Bilal ibn Umayyah sudah nggak pernah ke masjid. Murara ibn Rabi juga sudah nggak ke masjid. Maka saat ada pengumuman taubat, tidak ada semuanya. Tiga orang tadi. Maka akhirnya manusia pun bergegas dan berlomba-lomba untuk memberi kabar gembira ini. Ini juga ya ikhwan nanti akan terlihat bagaimana haru birunya para sahabat, maukifnya para sahabat dan benar-benar kecintaan mereka semuanya dibangun di atas Allah, benar-benar kecintaan dan benci dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan perintah untuk hajar, serentak nggak ada yang mau ngajak bicara. Ketika dibuka hajarnya, cinta ke mereka langsung seketika balik. Sebagaimana sedia kala. Maka ini benar-benar menunjukkan bahwasanya cintanya para sahabat. Al-hubbu wal budu fihim mabniyun 'ala Allah azza wa jal. Benar-benar dibangun di atas Allah. Gak ada perasaan iri, gak ada perasaan dengki, gak ada perasaan semua semuanya dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibangun di atas agama. Dan inilah yang harus kita tiru. Fadahaban nasu yubashiruna maka manusia pun segera menyemburat untuk pergi memberi kabar gembira kami. Pada habaki bala yang mubashirun, maka pergilah mengarah kepada dua temanku mubashirun beberapa orang. Jadi terbagi, ada yang pergi ke Hilal ibn Umayyah, ada yang pergi kepada Ka'ab ibn Malik, ada yang pergi kepada Murara ibn Rabi. Waraka julun ilayya farasan dan ada seseorang yang naik kuda menuju kepadaku yaitu Hamzah ibn Amr. Dan ini nanti yang akan dikasih baju oleh Ka'ab ibn Malik. Jadi ada seorang yang naik kuda. Ini menunjukkan jauh. Karena naik kuda. in min aslama kibali. Dan ada juga yang berjalan, bergegas dari Bani Aslam mengarah kepadaku. Wa jabal dan ada yang me, yang berjalan tadi apa? Mereka mendaki bukit. Jadi balapan, ada yang naik kuda, ada yang lewat atas. Cepat mana? Dia ya, cepat yang lewat atas langsung bengok. Kaab Ibnu Malik, bergembiralah kecepatan suara lebih cepat daripada ku kuda. Ini salah satu apa mereka kalau bilang kecepatan suara sama kecepatan cahaya. dan nah, memang suara itu lebih cepat daripada kendaraan. Kendaraan masih di jauh, suaranya sudah dekat. Oh. Warakata rajulun ilayya farasan wa sa'sa'in min aslamati bali wa awfal jabal fakana as-sautu asra'a min al-faras maka suara orang yang berteriak dari atas gunung ini lebih cepat daripada larinya kuda. Ya jelas, suara cepat sekali. Ini agak bermasalah ya Ikhwan karena Kaab di sini mengatakan saya beri bajuku kepada orang yang saya dengar suaranya. Padahal tadi ada beberapa orang. Satunya naik kuda, satunya pakai suara dari jauh. Dikatakan yang berteriak dari jauh di atas itu adalah Abu Bakar dan Umar dalam sebagian riwayat, tapi sanatnya lemah. Dan yang naik kuda adalah Hamzah ibnu Amr al Aslami. Bergegas untuk memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashiruni maka tatkala datang kepadaku orang yang aku dengar suaranya memberi kabar gembira tadi. Nah ini seakan dohirnya apa? sebagian syurah mengatakan ini satu orang. Jadi yang naik kuda tadi sambil berteriak, dia gak, gak, gak sabar. Wes melayu numpak kuda, berdaya sambil berteriak, kaab, kamu dapat kabar gembira. Gak sabar. Padahal dia sedang melayu, sedang ber, sedang berlari naik kuda ke, ke Kaab bin Malik. Tapi dia masih gak sabar, masih dibantu dengan suaranya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan satu orang, ada yang mengatakan beberapa orang. Dan dohir dari kisahnya Ka'ab bin Malik ini ada beberapa orang. Jadi ada yang memilih lewat naik kuda, ada yang langsung menerobos ke atas bukit sambil berteriak. Subuh-subuh bayangkan. Si pagi-pagi nggak ada suara apa-apa, nggak ada suara motor, nggak ada suara kendaraan. Tiba-tiba berteriak di atas gunung Ka'ab bin Malik. Kamu dapat kabar gembira. Ka'ab dalam posisi sedih mendapatkan kabar gembira seperti itu belum tahu rinciannya wis langsung sujud ngono gak ngurus mbok apa kayak sujud Baru tahu dapat kabar gembira langsung sujud Ka'ab bin Malik. Maka tatkala datang kepadaku orang yang aku dengar suaranya memberi kabarku, ini seakan-akan baju ini diberikan kepada orang yang berteriak kan? Padahal bukan, bajunya ini diberikan kepada orang yang naik kuda. Fanazatulahu saubaiya, maka aku lepas langsung aku lepas jadi ada kamu dapat kabar gembira, kamu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung bajunya langsung dilepas. Dua dua pakaiannya langsung dilepas. Fakasautuhuma iyyahu bi basharatihi, maka aku pun pakaikan kedua bajuku kepada orang yang memberi kabar gembira tadi disebabkan atau atas kabar gembiranya. Ini termasuk dalil membalas budi ya ikhwan. Ka'ab bin Malik berterima kasih betul ia sangat mengenang, ia sangat mengingat orang yang datang kepadanya memberi kabar gembira, orang yang pertama kali menghantarkan kabar gembira ini sampai di, sampai dilepaskan bajunya padahal pada hari itu cuma punya dua itu kok, nggak punya yang lain. Langsung dipakaikan, kan? terima kasih ya kawan ya, terima kasih kawan. Kau benar-benar baik kepadaku. Pakai ini, pakai langsung. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idin. Sungguh demi Allah pada hari itu saya nggak punya selain dari keduanya pada hari itu yauma idin. Sungguh demi Allah, saya tidak memiliki dua baju selain keduanya pada hari itu nggak punya apapun, nggak punya baju yang lain. Wairahuma yauma idin maksudnya dari pakaian. Jadi pada hari itu saya ya, pakaian saya yang saya punya ya dua pakaian yang saya pakai itu. Itu pun langsung tak berikan kepada orang yang beri kabar gembira tadi. Wasta'artu saubaini, maka aku pun meminjam dua pakaian. Jadi pakaian yang dia pakai dikasihkan kepada kawannya, dia memilih untuk meminjam. Dalam riwayat yang lain dari Abu artu Wasta'artu saubaini, saya meminjam dua baju. Ini adalah dari Abu ada, yang kemarin didatangi disalami nggak jawab itu. Itu masih kerabatnya dan rumahnya juga masih dekat di situ. Jadi dilepas dua baju itu kemudian dia kabin Malik minjam baju yang lain. Ini karena malam-malam ya, nggak nampak. Jadi mau ganti pakaian, lepas pakaian itu nggak nampak. Malam-malam nggak ada penerangan. Masih gelap. Falabistuhuma fantalaktu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pun aku pun berangkat ke masjid untuk mencari ata'ammam. Aksudu, aku mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Yatalakonian yang nasu faujan fauja maka manusia pun menghampiri saya segerombolan segerombolan berbondong-bondong untuk menghampiri saya. Jadi ketemu manusia. Manusia kan di masjid pada pulang. yuk ketemu otomatis ketemu. Kak Malik pergi ke masjid. Jadi mereka pun bertemu denganku berbondong-bondong. Yuhani uni bit taubah. Mereka mengucapkan selamat kepadaku atas taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Anna yuhanni'u. Ini mengucapkan selamat. Selamat ya Ka'ab bin Malik. Selamat. Selamat Allah Subhanahu wa taala memberimu taubat. Selamat. Jadi ini sangat haru sekali ya ikhwan. Wa yaqulun litahnik litahnika taubatullahi alaik. Lam di sini lam amr. Tahnika hendaknya atau supaya membuatmu tentram. Taubatnya Allah Subhanahu wa taala atas kamu. Kalau bahasa kita ya selamat tadi, selamat atas taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sambil pulang ke masjid, sambil pulang dari masjid bertemu dengan Ka'ab bin Malik, mereka semua nyalami dan mereka semua mengucapkan selamat. ka taubatullahi alaik, selamat atas taubatnya Allah Subhanahu wa taala atas kamu wahai Ka'ab. Hatta dakhaltul masjid sampai saya masuk ke dalam masjid. Faidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun bil masjid. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam masjid dalam keadaan duduk. Wahaulahun nas dan di sekeliling beliau ada manusia ikut duduk sekalian di sekeliling beliau. Faqama Talha bin Ubaidillah yuharwil. Maka Talha bin Ubaidillah segera bangkit, segera berdiri dan lari kecil menuju kepadaku jadi disambut. Hatta sofahani sehingga Talha bin Ubaidillah menghampiriku dan menyalamiku. Wahannani dan mengucapkan selamat kepadaku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirina ghairuhu. Sungguh demi Allah, tidak ada seorang pun dari muhajirin yang berdiri menyambutku kecuali hanya Talha ibn Ubaidillah. Jadi benar-benar diingat. Qala fakana Ka'bun la yansaha li Talha. Kata rawinya yaitu anaknya Ka'ab, Abdullah bin Ka'ab. Qala di sini adalah qala Abdullah bin Ka'ab menjelaskan. Kaab kan bilang, sungguh demi Allah, pada hari itu nggak ada yang bangkit menyusulku kecuali cuma dari kalangan muhajirin kecuali cuma Tolha bin Ubaidillah. Jadi ini benar-benar membekas di hatinya Kaab bin Malik. Kata Abdullah, maka Kaab itu tidak pernah melupakan momen tersebut dari Tolha ibn Ubaidillah. Jadi benar-benar diingat. Jadi Rasulullah kan duduk, para sahabat juga di sekeliling beliau duduk. Saya datang dari jauh, langsung disambut sama Talha ibn Ubaidillah berdiri dan langsung lari menuju kepadaku dan menyalamiku dan mengucapkan selamat atas taubatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini benar-benar ku kenang. Benar-benar ku ingat. Ini ikhwan karena orang yang datang di saat kamu kesulitan dan mengulurkan tangannya, ini benar-benar akan membekas dalam hati. Akan selalu ku ingat Dikala aku terpuruk, siapa orang yang mengulurkan kedua tangannya untuk membantu, dan akan kuingat betul mulut siapa yang tersenyum dan tertawa lebar saat aku terpuruk. Jadi akan diingat dua orang ini. Ketika kamu terpuruk, kamu akan ingat dua orang ini. Orang yang membantumu dan orang yang mentertawakan keterpurukanmu ini nggak akan dilupakan. Awas, woi. Orang yang membantu sama orang yang meledek ketika kita hancur, ketika kita terpuruk, ini nggak akan pernah terlupakan. Bagaimana keabun layan sahalitolhah? Kakak itu benar-benar mengingat momen ini. Tidak pernah terlupakan momen ini. Yaitu berdirinya Talha ibn Ubaidillah. Karena memang Talha ibn Ubaidillah ini adalah dari kalangan muhajirin dan Ka'ab bin Malik dari kalangan ansor. Dan mereka berdua dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. berkata Ka'ab masallam tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya kawan, setelah 50 hari gak ketemu Rasulullah, gak pernah. Bayangkan, lah ini sakit sekali. Karena mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka orang-orang orang adalah orang yang mereka paling cintai, yang paling mereka cintai. 50 hari nggak ketemu, bayangkan rindunya kayak apa. Ketemu terakhir Rasulullah senyum sambil marah. Sedangkan sekarang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkaca-kaca, sambil merekah wajah beliau, karena bahagia. Inilah hikmah di balik 50 hari hajar. Maka tatkala aku menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Dalam keadaan beliau wajahnya merekah, wajahnya semringah, terberseri-seri, terpancar pesona kebahagiaan dan kegembiraan dari wajah beliau. Minas surur karena bahagia. Ini loh, seperti ini ya ikhwan. Kalau kawan kita mendapatkan kebaikan itu hendaknya kita juga ikut bahagia. Apalagi ini adalah kebahagiaan, sifatnya kebahagiaan agama. Kawan kita tobat. Kawan kita yang sudah kita musuhi, yang sudah kita hajar, yang kita desak, yang kita berikan kesempitan, kemudian dia bertobat. Ini kita harus marah, seharusnya kita malah menerima. Kita harus bahagia, kita harus bergembira dengan kegembiraannya. Itu ya kawan. Maka kaum muslimin juga bahagia dengan kebahagiaannya Ka'ab bin Malik. Rasulullah juga bergembira dengan kegembiraannya Ka'ab bin Malik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala juga bergembira. Apa dalilnya? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Lebih bergembira dari seorang yang kehilangan kendaraannya sebagaimana dalam hadis itu. Inna Allah la yafrahu bitaubati abdihi Maka semua orang bahagia dengan bahagianya Ka'ab bin Malik. Maka dalam kisah ini perjalanan Ka'ab bin Malik memang mengharukan. Tapi ada yang lebih mengharukan lagi yaitu bagaimana solidnya persaudaraan mereka. Selama 50 hari dalam hajar tidak membuat cinta mereka memudar. Kebencian yang tersirat pun hanya sesaat di hari yang paling bahagianya kaf, mereka pun ikut merayakannya bersama-sama. Ngono loh dadi kanca iku. Ini loh pelajaran bagi kita. Seperti itulah seharusnya persaudaraan. Ikut gembira dengan apa yang mengembirakan kawan. Ikut bahagia dengan kebahagiaan teman kita. Jangan kalau ada kawan kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, kita malah yang sedih. Ini adalah sifatnya munafikin. Intusi bekahasanatun tasuhum Wa musibah tuh musibatu yafrahu biha. Ini sifatnya munafikin. Sifatnya munafikin itu kalau kamu itu ketimpa musibah, mereka senang. Kalau kamu ketimpa enak, mereka sedih. Ini sifatnya munafikin. Sifatnya orang buruk. Maka seorang mukmin itu hendaknya berbahagia, hendaknya bergembira dengan bergembiranya muslim yang lain dengan kegembiraan mukmin yang lain apalagi itu adalah kegembiraan yang syar'i. Ini adalah kegembiraan yang syar'i karena kegembiraan tentang taubat, tentang kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan ini nggak mungkin terwujud kalau nggak dari orang yang hatinya bersih. Kalau orang hatinya kotor nggak bisa bahagia seperti ini. Kalau kamu dapat kegembiraan, dia paling cuma senyum sinis. Itu orang yang hatinya buruk, hatinya busuk, hatinya kotor. Tapi kalau seorang mukmin hatinya bersih, ketika saudaranya mendapatkan kebahagiaan, mereka juga ikut bahagia dan bahkan ikut merayakan bersama. Demikian juga perayaannya kaum muslimin adalah dengan tahniah, li tahni kataubatullahi alaih. Kalau orang-orang kafir merayakannya dengan maksiat, dengan bersulam di atas minuman keras, di atas berdansa dan berjoget ria. Tapi kalau kaum muslimin tahniahnya dengan tahniah yang syar'i seperti ini li tahni kataubatullahi alaih. Maka ini bolehnya juga sebagai dalil tahniah itu sebenarnya nggak apa-apa hari raya juga nggak apa-apa mengucapkan tahniah walaupun itu nggak ada maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi itu termasuk meluapkan kegembiraan sesama mukmin mengucapkan selamat takabbalallahu minna wa minkum itu wa yaqulu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau dalam keadaan wajahnya berseri-seri karena ikut bahagia. Dan Rasulullah mengatakan, Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Lihat ucapannya Rasulullah, wahai Ka'ab, bergembiralah dengan hari yang paling baik yang pernah berlalu kepadamu semenjak kamu dilahirkan ibumu. Inilah hari terbaikmu. Jadi Rasulullah itu sampai bisa ikut merasakan bagaimana kecewanya, bagaimana sakitnya, bagaimana sedihnya Ka'ab bin Malik Sampai ketika Kaab itu bahagia, Rasulullah juga ikut bisa tahu. Ikut merasakan. Bergembiralah. Ini adalah harimu yang paling bahagia. Hmm, lihat. Jadi saking sedihnya Kaab bin Malik, Rasulullah sampai bisa merasakan. Sampai ketika dibuka boykotnya Rasulullah langsung bilang, bergembiralah dengan hari yang terbaik yang pernah berlalu semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini karena Rasulullah ikut larut dalam kesedihannya Ka'ab bin Malik. Rasulullah juga merasakan apa yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik. Kaum muslimin juga merasakan bagaimana sedihnya Ka'ab bin Malik. Tapi bagaimana lagi itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Mereka harus jalankan. Ngono loh ya Itulah jadi kawat jadi manusia itu. Ya kita itu ya kasihan. Kita itu ya iba. Kita itu juga merasa kasihan kepada orang-orang yang buruk. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seperti itu. Bagaimana lagi? Fala tadhab nafsuka alaihim hasarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini sebagai bentuk ucapan kegembiraan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut merasakan dan tahu bagaimana perasaannya Ka'ab bin Malik pada hari itu. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lalui faedah dari Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasannya ini menunjukkan bahwasanya hari terbaik seorang manusia adalah di hari taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.